السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى صراطه المستقيم والذي أرسل علينا نبي المصطفى محمد وعلى آله ومن تبعه بالهدى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ذهب لنا بها منه أكمل الإمداد وفوق المراد في دار الدنيا وفي دار المعاد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بقدر عظمة ذاتك عدد ما علمت وزنة ما علمت وملأ ما علمت أما بعد Para habaib yang kami muliakan wabil khusus guru kita sekalian Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman as sagaf Allah bituli Hayati yang kami hormati para kiai wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Muin Ahmad Romo Kiai Haji Ibrahim Asfari Sohibul Bait Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad lan sedaya keluarga besaripun para hadirin wal hadirat ingkang estu mugi-mugi sareng-sareng kita pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah saking Sohibul Haul inggih punika Ibu Nyai Hajah Maryam Ahmad Mustafa radhiyallahu taala anha wa ardhaha amin Allahumma amin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Menawi kita ngawontenaken acara haul tentu acara menika didasari niat ingkang estu sae krana Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam haul ada beberapa peringatan-peringatan yang penting kita peringati bersama. Secara khusus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuhaken akhiru zikrohadi min ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah kalian sekalian untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan rasa ladzat, rasa kenikmatan yang dimaksud adalah mengingat kematian. Yang mengingat kematian itu yang sangat penting kita munculkan di dalam setiap peristiwa haul siapapun itu. Bahkan Rasulullah menyatakan kafa mauti ahadikum mau itu. Cukuplah bagi kematian Cukuplah kematian salah satu di antara kalian itu sebagai mau itu. Dados menawi mboten usah wonten mau idoh kados ngeten niki, nasihat kados ngeten ada ada nasihat yang lebih balik, yang lebih sampai kepada batin kita, yaitu kematian seseorang yang kita ingat dalam acara haul tersebut. Dados pun pentingnya ngawontenaken peringatan haul terkait supados kita niki tambah eling dados eling kematian kita sehingga kita sakit ngeling-eling punapa engkang kedah kita persiapaken kangge kematian meniko engkang pertama pun di amal jariah kita Nomor kali kados pundi ilmu manfaat ingkang sakit kita aturaken. Lan nomor tiga kados pundi kita didik putra wayah kita dados putra wayah ingkang soleh salihah. Amin Allahumma. Amin. Namun ranten teng mriki ingkang kita hauli inggih sami kados pulon jenengan beliau inggih bagian daripada manusia ciptaan Allah tapi bentenipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kulolan panjenengan menawi datangi majelis yang terkait dengan kematian seseorang beliau menyebutkan tutur-tuturlah kebaikan si yang meninggal tadi. Dados kados pundi majelis haul dalu menika kita damel nyeritakaken Mbah Nyai Hajah Maryam Ahmad Mustafa supados kita wangsul boten namung pikantuk pelajaran tentang yang hidup pasti akan mati tapi bagaimana kehidupannya digunakan untuk mencari ridhonya Allah lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anak nggih nyuwun ngapunten kula manggen teng Solo niki boten ngumani bunyai Hajah Maryam tapi saya teringat bahasanipun tiang-tiang sing biasa jenengan apali istilahnya private tiang Indonesia bahwasanya dikatakan pohon itu subur manakala banyak buahnya dan ketika buah itu jauh tidak akan pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Jadi ketika buah itu jatuh tidak akan pernah jauh dari tempat di mana pohon itu berada. Terus walaupun kula mboten nate ngumani gesangipun ibunya Hajah Maryam Ahmad Mustafa, cukup bagi kula pribadi ketika melihat putra wayahipun khususipun ingkang kula tepangi guru kita sedaya Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad itu adalah contoh daripada buah yang dihasilkan oleh ibunya Hajah Maryam yang itu tidak usah diomongke melih berarti beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Al-Quran tiang sing cinta kepada kesolehan mugi-mugi kanthi mekaten wangsul teng saking majelis mriki kula jenengan saged mraktekake sakit dados pecinta-pecinta Al-Qur'an Allahumma Allahumma amin lah kangge ngisi mau idhahipun kula remen menawi mengawali mau idoh itu dengan menceritakan orang-orang soleh yang terkait dengan acara ingkang badhe kula aturaken. Karena Allah Subhanahu wa taala ugi hakar wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah orang-orang dahulu. Orang-orang yang soleh terdahulu. Sehingga ting batin kita akan bermunculan Bagaimana kebaikan-kebaikan daripada ulama-ulama dahulu, generasi-generasi dahulu, di mana generasi dahulu adalah generasi yang benar-benar kehidupannya telah benar-benar mengalami maju dalam makna yang sebenarnya. Karena yang dikatakan maju adalah melangkah, mendekat, menuju pada titik tujuan hidup. Lah mereka orang-orang dahulu adalah tiang sing berhasil dalam kehidupannya selalu melangkah mendekat menuju pada titik tujuan hidup yang tiada lain tujuan hidup adalah hayatan toyibah hidup yang diparingi hidup yang sejahtera di dunia dan diberikan husnul khatimah di khatimati sa'adah Dados menawi kita saat sakniki sibuk nonton tiang-tiang masa kini, ingatlah orang masa kini belum tentu berhasil menuju pada titik tujuan hidup mereka. Tapi orang-orang dahulu adalah orang-orang yang berhasil melangkahkan kakinya menuju pada titik tujuan hidup mereka. Radhiyallahu taala anhu. Makanipun disebutakan teng kitab Ihya. Imam Sahal Atusturi nate dawuh. Kapan ono ulama kok ngertine namung halal haram, halal haram, alimun bi ahkamillah sing diomongno halal haram, halal haram. Tidak ada sedikit pun di hatinya rasa khosyah kepada Allah. Tidak akan melahirkan sedikit pun hatinya rasa wedi karo Gusti Allah. Lah terus Gus pundi supados gadah rasa khosyah ring Gusti Allah? Kulo jenengan kedah mboten namung cukup ngerti tentang ayah ahkamullah tapi kudu ngerti tentang ayamullah, yaitu sejarah yang pernah diukir oleh orang-orang soleh terdahulu sehingga sejarah itu menerangi kehidupan kita untuk melangkah di kehidupan saat ini nah, kan, pun Kulo nate ngawas kalih Doro Habib Syekh beliau pernah cerita beliau pernah cerios ngapunten nggih wong asli Kudus iki bahasane ya ora iso alus bahwasanya panjenenganipun Al Habib Abdul Qadir romonipun Al Habib Syekh yang meninggalnya saja leh suraiso diangen-angen meleh dalam keadaan ngimami sholat Jum'ah di dalam sujud yang terakhir Beliau di dalam mengarahkan putra-putrane ngendikane Ndoro Habib Syekh mangke nek kelentu kula saged dipun dukani langsung teng mriki. Bahwa bapak ayah beliau Al Habib Abdul Qadir beliau katakan jarang ngomong ke halal haram, hukume iki halal, hukume iki haram boten walaupun beliau bihar Al Habr nek urusan bab ngoten niku as ngelotok nanti nglotok tenan boten kaya kula jenengan hilang ilang boten. Apa yang beliau sampaikan kepada putra-putra beliau? Beliau sampaikan adalah manakib mangobah cerita ini pun tiang-tiang rumiin, wabil khusus yang terkait kepada romo-romo simbah ke Maulana lah Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman malah-malah beliau sering serius menawi wonten putra-putra ini pun kadang dibedei yuk, kamu namanya siapa oh saya namanya Syekh umpamane lho nggih niki ngapunten kula mbak kula makili lho. Halo halo. Mosok beliau jawab, "Saya Habib Syekh." Ya ngapunten nggih. Kula namanya ini. Ayah kamu namanya siapa? Abdul Qadir. Ayahnya siapa namanya? Habib Abdurrahman. Siapa itu Habib Abdurrahman? Oh begini. Dulu Habib Abdurrahman adalah tiang sing batine selalu gumantung datang masjid. Bentinten urusane teng masjid sehingga masya Allah kehidupannya solehnya luar biasa. Ngoten niku contohnya. Lah dalu niki kula badhe cerita menengenai Islamipun Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bihi fid amin. Allahumma insyaallah mengke wonten kaitane kalih al Qur'an dari pada tahun keenam dari kenabian bak dan nubuah perkembangan umat Islam ketika niku menjadikan wong-wong kafir niku loro ati 92 orang dari muslimin dan 23 dari muslimat nek dijumlah kira-kira tiang seratus pas pada waktu niku Abu Jahal getem getem sebabnya ditambah kalian dedeng petipun tiang kures yang sangat berwibawa masuk Islam yaitu sahabat Sayyidina Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah nalika sumerep kedadosan ngoten niku Abu Jahal ndamel acara pertemuan sosial bagi seluruh rakyat kafir Quraisy Mekah. Ora usah ditambahi Indonesia iki. Pada waktu dikumpul ke dedenggote Abu Jahal ngendikan ngeten. Kita harus semangat untuk bagaimana Muhammad kita halau. Sebab dia telah ngelek-elek nenek moyang kita dia menganggap bahwa sesembahan kita salah. Karena janjane salah. Mekah niku riyen zaman Nabi Ibrahim terus niku agamanya Hanif, agamanya Islam kados kula jenengan. Allah wahdahu la syari Salah. Tapi mulai Amr ibn Luhai yang disebut sebagai orang kaya Mekah di waktu niku diceritakan oleh Ibnu Katsir di dalam tarehnya beliau mengatakan bahwa yang pertama kali ngajak wong Mekah nyembah berhala namanya sinten Amr ibn Luhay Amr ibn Luhay niki goro-gorone napa sugi setiap hari-hari raya Mekah ngedum beras nek cara mriki beras ngedum gandum ngedum yotro, ngedum pakaian lama kelamaan maaf Wong sugih niku nek wis kepikir enake dimulyakno wong, maka dia mulai taladut untuk lebih dimulyakno wong. Piye iki? Supaya aku iki iso luwih dimulyakno wong. Kalau berhasil dimulyakno sebab sugihe ora pati sepiro, saya harus bener-bener disakralkan. Wah, saat ini kan nonton berpindah profesi antara dadi wong sugih dadi ngaleh dadi kiai niku sakniki kathah mungkin termasuk kula niki <laughs> maksude sugih anak Nanti niki ketoke wajahe umur 20 anake pun papat kok humal hamil humal Om sallallahu Muhammad kula niki nek wis kon ngaji nek ngarepe Gus Karib ndrodok mulai ngisir ngantek dhuwur niki wis ngilangno ndrodoke ya ngelingi anak ngono papat Allahumma sholli ala Muhammad Dumugi napa, Pak? Jadi akhiripun tiange membuat sebuah acara ritual. Anak buahnya pembantunya dikon melu persiapan menjadi tim sukses untuk ritual itu. Nopo nyembah patung pertama kali. Lho wong-wong Mekah niku mikire, "Eh, bose awak Dewi nggih apa iki ya?" Oh anu, gawe persembahan untuk Tuhan yang menjadikan dia kaya. Tuhan yang menjadikan dia iso nyedekai wong Mekah. Sopo kiye? Diparani jebule patung radhiyallahu anha. patung ini ora bakal duwe urusan swarga neraka nggih. Walaupun dadi urup-urupane ning ora krasa. Mantun niku tiang-tiang Mekah do melu siji loro. Mangke nek menderek diparingi senek Rodok pepak, sesuk ngomong karo kancane anu dah nek melungi batam merono ki anu kepada Rondoro Amr ibn Luhai ghafarallahu dzunubahu iku engko nek mulai diparingi sembako sama cemeh sesuk berduyun-duyun tiang Mekah akhiripun seluruh Mekah di waktu niku mayoritas mengikuti agama pagan yaitu menyembah berhala yang sampai di zaman Rasulullah lahir yang masih benar-benar memegang agama ini pun Nabi Ibrahim hanya sekitar Zaid ibn Khattab itu pun didekek teng dhuwur gunung mboten ngenging manggung nang tengah kota sebab dikhawatirakan mangking derek ngajak-ngajak tiang nyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala singkat cerita Abu Jahal nganti ngomong ngeten. Abu Jahal boten ngendikan nggih. Nek cara yai kula riyet nek maknani teng kitab Abu Jahal celatu. Wah, celatu iki maknane apa boten mudeng. Kola Abu Jahal, celatu sapa Abu Jahal? Abu Jahal ngomong di antarane wonten Sayyidina Umar. Siapa yang berani membunuh Muhammad akan aku hadiahi 100 ekor unta. Wah. Wow. Catatannya Sayyidina Umar langsung berdiri, langsung pedangit yang riak. Saya yang akan maju. Tapi Ahmed Sewu di dalam bahasa makna kipun Sayyidina Umar, beliau ngangkat senjata mboten mikir 100 onta mboten sama sekali. Sing dipikir niku sebab Abu Jahal ngomong bahwa Muhammad telah menjelek-jelekkan nenek moyang kita. Jadi mulai awal Sayyidina Umar niku mboten kena penyakit hubbud dunia. Belas mboten duwe penyakit seneng donya mboten. Beliau sangat adil di dalam memberikan respon sesuatu apapun. Jadi ngangkat senjata, aku sing arep anu, wis rasa pakaian bab 100 contoh. Aku tak sing ngangkat. Di tengah perjalanan wonten sapi iso negel kaya zamane Syekh Abdul Qadir Jilani pitik iso negel. Negele napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira ditambahi napa? Sayyidina Umar niku awalnya pun difatah pun dibuka batinipun onten sapi nyebutke risalahnya Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Umar wes tekah Dumugi ping tengah perjalanan wono namine Umair nek boten lepat bin Abdullah. Umair bin Abdullah niki weruh Sayyidina Umar kaya arep mateni kok. Beliau niki tiang Islam. Curigane Umar iki arep ngamuk sing diamuk iki mesti Rasulullah. Lah keranten kuwatire nek sing diamuk Kanjeng Nabi Umar ya tak takok. Arep ring ndi Umar? Ah. Aku arep mateni Muhammad. Ranten Umar bin Abdullah mikir, iki nek nganti Kanjeng Nabi ora tak wehi ngerti sik, engko gek ditunyuk tenanan. Aku kudu ngaweh sesuatu omongan sing dadekno Umar niki dadi ora ring ngencep ring Kanjeng Nabi dhisik, tapi ring ngene sesuatu sing dadekno mengolor waktunya. Eh, Umar, kowe arep ngurusi Kanjeng Nabi lha apa? Mbok yo niru adik-adikmu kono. Sapa sing mbok maksud? Fatimah karo garwane Said ibn Zaid lho kene apa anak adikku apa melu Muhammad ya wis melu jadi adikmu ae sing mbok urusi aja Muhammad sik akhiripun tuh, Sayyidina Umar langsung wah iki kebangetan nih, nek aku bose Islam e arep tak pejahi arep ya tak pateni tapi adikku dhewe malah justru berkhianat kepada keluarga besarku iki ngisin ngisini dhewe akhirnya diparani sing namine Fatimah waktu Fat Said napa Fatimah seorang sahabiah adik kandungipun Sayyidina Umar niku nembih pikantuk mushaf isine Al-Qur'an surah Toha sing diwaos dening sahabat namine Khabbab Al-Arad diwaosaken nek babakan maos Quran aja takok kula Gus Karim mawon napa Gus Besane sing do apal Pak Yai Ibrahim mawon nek aku maca nek salah ndak malah lucu kula apale siji tok bismillahirrahmanirrahim toha wis iku tok kowe guyumu ku sengak lho Mbak ketoke kok padha ora apale niku kabeh niku kudu ana ahline Allahumma sholli ala Muhammad pada waktu mendengar ada orang membicarakan sesuatu yang asing di telinga Sayyidina Umar, janjane beliau pun terpukau. Yang pertama manae pun kedodok karo sapi sing ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua bacaan toha sak teruse niku. Karena apa? Karena Sayyidina Umar niku tukang apa nek ngarani niku? Nek lomba tukang juri prosa dan puisi Arab di ketika itu. Jadi ketika mendengar membaca Toha saat terus terusipun Sayyidina Umar niku pun iki apa kok api ini nih, Iki apa iki kok genain, Tapi keranten pun nesu. Mlebet teng kamaripun Sayyid napa Sayyidah Fatimah saya Sayyidina Umar sing sahabat Khobab langsung melayu melarikan diri. Lah sing Sayyidah Fatimah mengambil mushab itu dan diantemi karo Sayyidina Umar. Oh sampai berdarah-darah. Selesai berdarah-darah, Sayyidina Umar mengatakan, "Hei, Fatimah, iku apa iku? Gomrene." Aku mbok pateni tetep iki tak cekel. Kowe ora bakal sebab iki nek mbok rusak, kamu merusak kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mentakdimi Al-Qur'an luar biasa. Sahabat Ikrimah menyebutkan takdimul kalam, takdimul mutakallim ngegungke dawuh iku padha karo ngegungke sing dawuh lah nek niku dawuhe Gusti Allah digungke itu di ngegungke Allah Subhanahu wa taala nambahi wa taala e do macet tapi Oh ya senengke durung tekan kok Muga-muga sing gelem nyaut tak dongakno utange lunas. Muga-muga ya oleh dunduman Pak Jokowi. Sing amin mungkin rada akeh utange niki. Alhamdulillah Muhammad Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhiripun singkat cerita karena saking belane Sayyidah Fatimah adiknya Sayyidina Umar menjadikan runtuhlah benteng kekafiran di dalam batinnya Sayyidina Umar. Dik, wis anggap aku salah bar ngantemi kuwe. Tapi aku tak ngerti apa sing mbok waca. Oh, dak Mas, ora. Iki kudu wong sing Islam, kowe durung Islam. Minimum awakmu reget, iki kudu resik wong keling. Ya wis aku tak adus. Sudah mulai terbuka hatinya. Setelah mandi, baru Sayyidah Fatimah menyampaikan. Ketika dibaca jalur keimanan benar-benar mencorong dari ketulusan Sayyidah Fatimah adiknya Sayyidina Umar di waktu niku akhiripun Sayyidina Umar mengatakan karena saya membaca surah Toha ini maka saya membuktikan bahwa kalam ini benar-benar kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala dek ingatlah saat ini aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah muhammadur Rasul. Weh ngerti Muhammad nak di aku harap Sahada karo Kanjeng Nabi. Ngerti, beliau ada di satu rumah yang di dekat daerah Sofa sana di Bukit Sofa. Akhirnya Akhiripun Sayyidina Umar beriko, tapi tetap nyekal pedangi. Pedangi ini niki dicekal tujuannya buatan Arab borok buatan. Aku mau Arab mata ini Kanjeng Nabi Gue pedangi, aku pengen sahadah disaksikan pedangku ini juga. Akhirnya pun ketemulah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wekdal kepangke sahabat sing ngelirik pada waktu Arab buka lawangi, ketok ini, Umar deh Ya Rasulullah niki wonten Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi asjaun nas alal itlaq. Panjenenganipun niku kendel sak luar biasa luar biasa. Panjenenganipun langsung teng ngajeng pintu. Sayyidina Hamzah mengatakan, kalau Umar datang untuk damai, mari kita damai bersama. Tapi ini urusan arep mateni Rasulullah, engko arep tak rajang-rajang karo pedangi dewi. Tika masuk langsung Sayyidina Umar dipun panggihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Maksudmu apa wahai Umar?" Jawab Sayyidina Umar, Ashhadu an la ilaha illallah." wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Sayyidina Umar semudah itu menerima Al-Quran? Karena ahli dalam puisi, prosa, falsafat Arab. Ngerti tentang sastra Arab. Sehingga sakit ngarani sekalipun sekali baru mendengar langsung nganggep. Iki orang omongannya manusia. Maka tugas ulama sekarang adalah Quran yang semestinya itu pegangan kita. Kenapa jauh dari umat saat ini? Jawabannya adalah Bahnyai Hajah Maryam. Bahwasanya di dalam Quran itu ada maknanya. Beliau wau dalam syairnya nyuwun muga-muga sakit mahami Quran dohir lan batini mengajarkan kita untuk berakhlak dengan Quran nanti kula wau mesem-mesem sithik gak oleh udut lho kula kelingan ngendikane Gus Karim udut ki nek donya kudu dipol-polke sebab nek akhirat gak ono korek Boh itu dalil kok di kok rano korek ya memang rano. <laughs> Alhamdulillah Muhammad Iku besok ben iso rokoke umuk gampang, rokoke usak usekno sampai metu mawarne nek. Mboten guyon niki. Musallallahu Muhammad. Tantangan kita zaman sekarang ulama mboten namung cukup menghadirkan Quran sebagai bacaan. Tapi Quran bagaimana biar didengar akrab dengan telinga umat sekarang sehingga mereka menganggap Quran ini adalah pegangan hidup itu tugas para ulama. Alhamdulillah Mbah Yai Daris Bunyai Hajah Maryam berhasil menurunkan keturunan-keturunan engkang tesih nyepeng Al-Qur'an, nyegerke Al-Qur'an biar diterima oleh telinga-telinga orang di akhir zaman ini. Cukup itu satu saja sebuah syahadah, kesaksian yakin teng mriku beliau termasuk tiang ingkang bejo tiang ingkang bahagia lan mugi-mugi kita sedaya ingkang derek menyaksikan barokah barokahipun Allahumma Allahumma Allahumma amin Allahumma amin selajeng ingkang terakhir kangge motivasi mawar. mawon panjenenganipun Gus Karim Gus Ahmad Gus Gus sing Kulo piyambak wau nembe sumerep Pak Yai Yusuf saking Yogyakarta ya Allah. Saking Jakarta leres nggih. Jakarta niku kidul pelsungan. Mencolot nggawa pesawat. Halo halo. Bahwasanya podo-podo kiai Al-Qur'an tapi Masya Allah seneng ngedegaken jamaah pengajian solawat niki mboten perkara dumeh niki kula teng sandinge Gus Karib nggih mboten ben komplit kula ring ngatur setuju ya alhamdulillah ora ya ora patek niki kangge muhadharah qayyimah di samping niku caket kalih para habaib kemutan kula dawuhe Kanjeng Nabi adibu auladakum bithalasi khisalin ajarkan anakmu tiga perkara secara urut kok kados-kadosipun napa sing diajarke sing diaturke Kanjeng Nabi supados ken ngajarke ring umat ring putra wayahe niku kok estu dipun iyakan oleh ibunya Hajah Maria yaitu yang pertama ajarkan anakmu cinta Nabi hubbi nabiyikum dengan adanya jamuro putra-putra nembah Yai Ahmad Mustafa Bahnyai Maryam ya di situ dengan adanya Al Hidayah Ahbabul Mustafa dan semua bendera ahlu sunnah sing wonten teng Solo Raya lah kula yakin ada bagian dari putra ning Mbah Yai Daris Mbah Yai Ahmad Mustafa kita teringat iku lho jebule hasile dawuhe Kanjeng Nabi nek duwe anak ajarno cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Quran itu harus disandingi kepada cinta Rasul. Kalau Quran itu berdiri sendiri, maaf, ojo kaget. Janjane iso dadi petunjuk neng malah nunjuk-nunjuk tiang. Jo kaget nek malah janjane Quran itu dadi pituduh neng malah nuduh-nuduh tiang. Karena apa? Karena kurang ada filter tentang mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul, Alhamdulillah dikawal oleh putra-putra ini pun Mbah Nyai Hajah Maria. Ya. Sampai sekarang itu bagian tanda bahwa dulu kurikulum itu benar-benar ditanamkan kepada putra wayah itu. Nah ini memang dibutuh Manto itu bagian dari mana ke beliau. Bagaimana Pak? supaya kita cinta datang Rasulullah carane tigang perkawis cepet mawon wektale sing penting solawatan acara sing paling pokok sholawat sholawatan kula ngomong taltel taltel paling kok limang menit lali paling kok elingi mau ngaji bapak apa bab udut ah sengeling eling niku bab sholawat sing ndadekno kita baru saja diajak totok-totok pintu yang mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jadi ujuk-ujuk tambah terasa hubungan batin kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Allah. alaihi pun pun carane cinta? pulau antur sebuah masal sebuah contoh mawar mawon. gampang gampangno. Menawi kira-kira jenengan gadah putri cantik jelita. gunak Gunakno kol-kolah kubro. Cantik bu jelita. Diomongi karo tangga sampean. Dik, anak sampean sing jenenge Siti kamar mandi nih kok arep ditangletno noi, oh gadah tepangan tepangan sinten ya tiangnya tiang jaler lho ya mosok wong anak wedok ditakokno wong wedok ya jeruk mangan sinten namine Bambang Panurata tiange niku putih lencir ngono lho ngancen kakean panu Apakah dengan nama Bambang Anda terus cinta? Nerima anak jenengan ya wis ngono, tekno olehno anakku ndak cukup, boten cukup. Butuh takut siapa Bambang Panura? Oh anu tiang niku bagus. Kaya Gus Yusuf lho. Wah nok ndi mau kateng marah nanya. Kula kepanggih Gus Yusuf langsung tanglet napa riyen Mbah Daris nggih kados jenengan ngeten iki lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Karya ampun meri lho, maaf sewu lho niki lho, maaf sewu lho, maaf sewu, maaf sewu niki. Biasa ngocloki wong ya niki sekali-kali. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Oh tiange ganteng irunge kaya Pinocchio. Nek turu masyaallah bantal bolong kabeh ngedel. Apa cukup gantenge? Mboten cukup. Anda mengenal Rasulullah hanya karena musarraban bihumrah kulitim, semu merah, baunya kal miski. Bagaimana Rasulullah secara surah zahirah? Betul. Oh, banteng to lah. Nek karo dolah mirip Siti. Jam mutah-mutah lho nggih. Bab kula wingi matur ngoten niku ana sing ngomong, "Pek no ember aku arep mutah." Alhamdulillah Muhammad. Terus sing ditakokno napa melih? Eh, dolah niku sejarah uripe piye? Eh kok dolah kok. Bambang Panurata iku sejarah uripe piye? Oh mulai cilik ngene-ngene ngene-ngene, iku putrane ngene-ngene, gadah bebet, bobot, bibit sak bubuten sisan niki. Komplit niku masyaallah ngeten. Oh nggih, cukup. Apa cukup niku? Dereng terkenal, dereng dicintai, belum masuk hati karena ada bagian yang bernama Syajiyah fil Haya. Lara lapa dalam menghadapi kehidupannya. Sebagai wujud bukti kebaikan akhlaknya. Piye Bambang Panuroto urip rekasane ono apa ora? mulai cilik seneng terus? Nek jenengan akhirnya cerita, oh Bambang Panuroto ku mulai cilik ditinggal bapak eh, ditinggal ibu eh, mulai cilik dituan rumah karo simbahe, disenengi karo eh, sebab eh, diderek karo ipamane, derek bantu kerja sak maceme, bahkan pamane gadah garwo, seorang bibi Rasulullah yang bernama Fatimah bintu Asad saking ngerti eh, ngalai Kanjeng Nabi Muhammad, beliau mengatakan tidak boleh rumah ini makan sebelum ponaanku Muhammad makan terlebih dahulu. Ini menunjukkan saking ngalai kanjeng Nabi. Yamilul qalb ilal jamal. Bahwa hati itu selalu terdorong condong kepada keindahan. Kanjeng Nabi sangat indah. Indah akhlaknya. Indah budi pekertinya. Sak macemnya. Sehingga dicintai orang di sekelilingnya. Akhirnya pun singkat cerita. Itu pula yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mencintai, kalau apalagi ingin mengajarkan cinta kepada anak-anak kita kepada Rasulullah. Yang pertama, ajarkanlah tentang sirah nabawiyah. Ajarkanlah tentang sejarah Rasul. Ajarkanlah tentang syama'il al-Muhammadiyah. Sifat-sifat perilaku Rasulullah. Dan jangan lupa. Malam kemis pertama di tempat Habib Syekh. apa tuh? belajar tentang syajiyatul Mustafa belajar tentang loro lokone kanjeng Nabi biar batin kita sidik-sidik mangkul tambah mengenal ada realitas nama Muhammad semakin tampak jelas di batin kita lalu timbul rasa mahabbah kita ujuk-ujuk ada tandanya yang tanda awalnya adalah setiap nama beliau disebut nama itu tidak mengalir begitu saja tapi nama itu ujuk-ujuk menghentikan batin batin kita. Lalu batin kita ujuk-ujuk mengatakan, Muhammad yang disebut itu adalah Rasulullah. Muhammad yang disebut itu adalah putusan Allah yang menjadikan aku mengenal kepada orang tua aku kudu hormat karo dulur kudu apik mulyakno karo tonggo kudu hormat sak macem macamnya dan nama itu akhirnya punya harga di hati kita dan harga itu sekelumit kita hargai dengan mengucap Allahumma salli alaih dan malam ini harga itu kita lebih kuatkan untuk kita bersama-sama mengikuti guru kita Al Habib Syekh untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga nama Muhammad Sallallahu Alaihi semakin terukir di batin kita semakin kita mencintainya dan cinta ini terus mengalir kepada anak-anak kita amin Allahumma amin setuju lepat nyuwun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh